dan dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara tuduhan itu adalah kalimat radikalis atau radikalisme. Ajarannya ajaran radikalisme dianggapnya dan orang-orangnya dikatakan kelompok radikal. Apa makna radikal? Dan apa itu radikalisme? Setelah saya cari dalam ensiklopedia atau dalam Eh, kamus-kamus e, populer adalah satu upaya untuk memasukkan prinsip atau untuk merubah keadaan dengan drastis dengan cara-cara kekerasan semakna dengan itu lafat pastinya saya baru baca kemarin belum hafal tetapi intinya itu. Yani gerakan perubahan yang drastis ingin merubah dalam waktu yang sebentar sekian banyak manusia, sekian masyarakat dan dilakukan bersamanya kekerasan-kekerasan bahkan pertumpahan darah. Saya lihat kalau ini mana radikalisme? Sungguh demi Allah, ahlu sunnah sangat jauh dari pemikiran radikal bahkan mengajarkan untuk berdakwah dengan lemah dan lembut diajarkan untuk ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaklah manusia ke dalam agama ini ila sabili rabbik ke jalan Rabbmu bil hikmah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik wajadilhum billati hiya ahsan dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik Alhamdulillah dari satu perkara ini saja sudah terlihat perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul dalal. Adapun ahlul dalal dengan berbagai macam alirannya, dengan berbagai macam pemikirannya selalu berakhir dengan pedang. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Qilabah. Rahimahullah. Bahwa yang namanya kesesatan selalu berakhir dengan pedang. Khanifin azakumullah. Dikatakan siapa yang mengada-adakan perkara baru dan kesesatan-kesesatan dalam Islam tidak berakhir kecuali dengan pedang. Tidak berakhir kecuali dengan pertumpahan darah. Apakah khawarij hadis wala haraj? Demikian pula syiah Rafidhah hadis wala haraj. Bahkan yang kelihatan paling lemah dan lembut katanya yaitu kaum sufi Apakah mereka tidak berakhir dengan pedang? Ya. Azabullah sudah pernah kita singgung berkali-kali. Siapa yang membakar pondok pesantren ahlus sunnah kaum sufi? Siapa yang mengusir masyarakat ahlus sunnah kaum sufi? Siapa yang mengancam imam Asy-Syatibi rahimahullah Penulis kita Al-Iqtisam. Siapa? Kaum sufi. Bahkan hampir membunuh beliau. Karena bin azakumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Adapun ahli sunnah. Mereka tertahan tangannya. Oleh dalil-dalil. Mereka tertahan tangannya oleh hujjah. Karena mereka memiliki ciri khas yaitu mereka berjalan di atas kitab sunnah, mereka berjalan di atas dalil. Sedangkan dalilnya menyatakan la yahillu dam muslimin illa bi thalath Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Thayyibuz zani seorang yang pernah menikah berzina. Dan yang kedua an-nafsu bin nafsi orang yang membunuh dibunuh. Yang ketiga orang-orang yang dalam keadaan murtad al-mufariq lil jamaah Khamilina azakumullah at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah bas Khamilina azakumullah kenapa kalau mereka menudingkan tangan-tangan mereka kepada ahli sunnah dan menyatakan kalian ini kaum kaum radikal buktikan berapa yang sudah kita bakar Berapa yang sudah kita tumpahkan darahnya? Berapa? Siapa? Di mana? Itu baru satu perkara. Yaitu masalah dakwah bil hikmati wal mau'izatil Hasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pemimpin ahli sunnah yang jadi panutan seluruh ahli sunnah menyatakan tentang masalah kelembutan. La takunu rifqu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u an syai'in illa shana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Shin. Alaikum birrifq atas kalian untuk berdakwah dengan lembut. Demikian pula ketika mengutus dua sahabatnya untuk berdakwah, Rasulullah SAW berpesan, yassira wala la tu'assira. Mudah-mudahkanlah, jangan mempersulit. Bashira wala la tunaffira. Beritakanlah berita gembira dan jangan membuat orang lari. Hanya saja sebagian manusia menyelewengkan makna apa makna lembut dan apa makna memberikan kabar gembira. Mereka tarik kepada perkara-perkara yang melampaui batas. Bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata mereka yang namanya kelembutan itu adalah Silahkan. Mau di jalan tauhid boleh. Mau di jalan syirik tidak apa-apa. Mau Islam tidak apa-apa. Mau Nasrani tidak apa-apa. Mau Yahud tidak apa-apa. Itu namanya kelembutan. Islam damai. Islam Nusantara katanya. Kalau mengajarkan kebebasan beragama, ya jelas itu bukan ajaran Islam. Itu bukan kelembutan sama sekali. Biasa kelompok ekstrim selalu menuduh ahlu sunnah dengan lawannya. Ekstrim kiri menuduh ahlu sunnah ekstrim kanan. Sedangkan ekstrim kanan menuduh ahlu sunnah sebagai ekstrim kiri. Ahlu sunnah mutlum. Terdolimi. Dituduh oleh dua belah pihak. Kalau digambarkan jalan ini ada tiga jalan. Yang paling tengah adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian yang ke kanan adalah jalan yang ekstrim, ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Yang berkurang-kurangan dan yang berlebih-lebihan. Oleh kaum khawarij yang ekstrim. Dianggap kita kaum yang lembek. Pengecut, penakut. Itu salafi irja katanya. Kenapa? Karena dia khawarij. Karena dia mengajak untuk menumpahkan darah kaum muslimin, mengajak untuk menentang penguasa, mengajak untuk memberontak. Maka yang demikian barakallahu fikum akan menuduh ahlu sunnah sebagai kaum yang lembek. Sebaliknya, mereka-mereka yang katanya Islam Nusantara, Islam damai, yang katanya Islam yang tidak ekstrim, menuduh ahlu sunnah sebagai Islam ekstrim. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah Terdolimi ahlu sunnah Terdolimi ahlu sunnah Karena demikian perkara-perkara yang lain pun sama Apakah ekstrim dalam masalah darah Ataupun dalam masalah sunnah Atau dalam masalah kesyirikan dan kebidahan Maka semua yang kiri menuduh kita sebagai ekstrim kanan Yang ekstrim kanan menuduh kita sebagai ekstrim kiri Berarti pembahasannya sangat luas. Ya. Sebab hampir semua aliran-aliran sesat ya, memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk perkara gulu dan ekstrem. Ya. Syiah Rafadah misalnya. Dia gulu berlebih-lebihan dalam masalah imam. Kata mereka yang namanya imam adalah seorang yang maksum seorang yang terjaga dari kesalahan, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, seorang yang boleh untuk merubah agama, untuk mengganti, menambahi dan merubah-rubahnya. Demikian pula Syiah ekstrim dalam perkara lain. Mereka menyatakan bahwa tidak bisa menjalankan misinya kecuali harus dengan pertumbuhan darah. Sehingga rukun Islam bagi Syiah itu ditambah satu. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji, keenam jihad. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah juga ada jihad. Tetapi tidak dimasukkan ke dalam rukun dari rukun-rukun Islam. Tapi mereka masukkan. Dan kemudian mereka katakan halalnya darah orang-orang yang selain Syiah. Tidak heran kalau mereka kemudian menumpahkan darah kaum muslimin di mana-mana. Di Suriah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Di Yaman mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Di Irak mereka menumpahkan darah kaum muslimin karena mereka memiliki prinsip tersebut. Dan ini yang dikatakan dengan radikal. Kelompok radikal, sesat. ما ابتدأ قوم بدعة إلا استحل السيف saya ulangi ucapan Abu Qilabah ma ibtada'a bid'atan illa istahallus saif tidaklah satu kaum menghalalkan atau mengadakan kebid'ahan kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan pertumpahan darah akan menghalalkan pembunuhan kaum muslimin berbeda dengan ahlu sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan untuk hati-hati agar jangan sampai kita membunuh seseorang yang masih muslim dan jangan gampang-gampang mengkafirkan karena siapa yang mengkafirkan seseorang kalau ternyata orang itu tidak kafir akan kembali pada dirinya sehingga ahlu sunnah selalu memperingatkan dengan peringatan-peringatan dan selalu memberitakan berita-berita gembira antara Bashir dengan Nadir. Bashir berita gembira. Siapa yang bertauhid akan selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengikuti sunnah maka dia najiyah. Jadi firqatun najiyah. Dan hati-hati siapa yang menyelisihi tauhid terancam dengan ancaman adab. Dan siapa yang menyelisihi sunnah dengan berbagai macam bid'ah bid'ah, dia dalalah, dia menyimpang. Ini barakallahu fikum adalah peringatan dan ancaman dari Allah dan Rasulnya, bukan dari pribadi-pribadi ahlu sunnah. Hanya saja. At-ta'assub, al Ta'asubnya mereka dengan ajaran mereka, ajaran sesatnya. Menutupi mata-mata mereka dan menutupi telinga-telinga mereka sehingga tidak bisa mendengarkan dengan baik. Nggak bisa melihat dengan baik. Mendengar dari jauh, sayup-sayup menyatakan bid'ah, syirik. Tersinggung. Marah. Dikit-dikit kita dikatakan musyrik, kita dikatakan berarti kita kafir, berarti mereka menuduh kita kafir. Ini khonibina azakumullah. Kesalahpahaman. Entah sengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja berarti mereka tidak jelas mendengarkan kajian ahli sunnah. Datang duduk dengar dengan baik agar tahu apa yang kita sampaikan. Jangan salah paham. Tetapi sebagian mereka bukan tidak tahu berpura-pura tidak tahu ingin menipu orang awam wahai orang awam mereka itu menuduh kalian syirik lihat dengarkan tuh syirik ya bahwa orang siapa yang begini bid'ah tuh dituduh bid'ah kita terus panas panasi oleh provokator kemudian berangkat mereka semua serang apakah itu bukan radikal apakah itu bukan radikalisme Ya kaum muslimin. Padahal ahlu sunnah kalau mau didengar bahwa mereka tidak kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, tidak kemudian mengkafir-kafirkan. Kalimat mereka hanya berkisar antara Bashir dengan Nadir. Ucapan ahlu sunnah hanya berkisar dua perkara. Mengajarkan kebaikan dan mengatakan dengan berita gembira dan memperingatkan dari kejelekan dan mengancam dengan ancaman-ancaman. Dan itu yang diajarkan dalam Quran wa sunnah. Siapa yang mengikuti kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang menjalani kejelekan akan mendapatkan kejelekan. Dan itu perkara-perkara yang merupakan sangat-sangat jelas bahwa itu adalah sunnah nabawiyah dan itu adalah ajaran Nabi Rasulullah SAW. Semua orang tahu. Apa ajaran Rasulullah SAW? bertauhidlah kalian jangan syirik qul la ilaha illallah tuflihu katakan la ilaha illallah kalian selamat tetapi hati-hati kalau kalian dalam keadaan tetap di atas kesyirikan undirukum baina yaday adabi syadid aku peringatkan kalian di depan adab yang dahsyat Artinya memperingatkan kalian dari bahaya adab Allah yang sangat dahsyat. Dan itu ancaman. Apa kata tuduhan? Ancaman. Artinya kau muslimin kembalilah pada tauhid agar kalian selamat. Dan janganlah kalian tetap dalam kesyirikan-kesyirikan kalian agar kalian jangan celaka. Dan ini nasihat barakallahu fikum. Demikian pula ketika kita berbicara sunnah dan bid'ah sama. Apa yang dikatakan oleh Nabi kulluhum finnar kulluhum finnar Kenapa kemudian kalian marah-marah? Kenapa kemudian mereka menuduh radikal? Kita hanya membacakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bahwa yang selamat ada yang mengikuti para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi kata Nabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Berarti yang selebihnya yang tidak mengikuti para sahabat kata Nabi finnar kulluhum finnar. Ini ancaman Artinya hendaklah kalian kembali kepada para sahabat agar jangan terancam dengan ancaman-ancaman adab. Ancaman-ancaman api neraka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis sebutkan لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم. إن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya disebutkan oleh beliau dalam kitabul adab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la tusyaddidu ala anfusikum fashaddada alaikum jangan kalian memberat-beratkan diri kalian niscaya Allah akan jadikan berat buat kalian fa inna qauman karena sungguhnya ada satu kaum yang syaddadu yang mereka memberat-beratkan agama atas mereka sendiri Fasyaddadallahu alaihim maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan keberatan atas mereka. Fatilka baqayahum fis sawami' wad diyarat rahbaniyatan ibtada'uha. Akhirnya mereka menjadi seseorang yang tertimpa belenggu hasil dari karya mereka sendiri. Mereka bikin sendiri agamanya, dan ternyata mereka sendiri yang tersiksa. Mereka sendiri yang menambah-nambah dan mereka sendiri yang membuat susah dan kemudian memaksa orang lain untuk susah seperti dia. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tasyaddud. Memberat-beratkan diri. Taib, saya tanya sekarang, apa makna memberat-beratkan diri? Sebagian mereka yang menambah-nambah ajaran agama dengan ajaran-ajaran baru merasa itu yang enak dan menyatakan ahli sunnah ini memberat-beratkan diri semua harus ikut sunnah semua harus ikut sunnah itu memberat-beratkan diri tetapi mereka-mereka yang ingin bebas menyatakan yang paling Enak itu yang paling ringan itu kalau tidak terikat apa-apa. Yang penting eling udah cukup. Aliran kepercayaan. Yang penting ingat Allah cukup. Dan yang mirip dengan aliran kepercayaan adalah ingkar sunnah. Salat Jumat nggak wajib. Salat lima waktu nggak harus. Ngapain kamu nyembah nyembah tembok, tungkal tungku nyembah tembok? Cukup kita doa pada Allah, itu salat. Dan sholatnya kami lebih banyak dari kalian karena kami doa, sholat, kami doa, sholat, kami doa, sholat. Itu agamanya mereka, mereka yang pengen santai. Sekarang terbalik. Mereka menuduh ahlus sunnah juga. Wah ahlus sunnah itu memberat-beratkan diri. Jumat harus, sholat harus, puasa harus. Padahal puasa itu artinya imsak kata mereka. Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari dosa. Siapa yang menahan diri dari dosa? Berarti dia sudah puasa. Wah. Jadi kita jadi samsak. Dipukul dari kanan, dipukul dari kiri. Kata ekstram yang tadi, yang ekstrim, yang tasyadud Dikatakan kita ini memberat-beratkan. Semua harus dalil, dalil, dalil, dalil. untuk memberat-beratkan. Demikian pula kata mereka Islam santai. Kita memberat-beratkan. Apa enggak terbalik? Harusnya engkau menuduh mereka. Menuduh mereka itu yang menambah-nambah dengan berbagai macam ajaran baru tidak diharuskan, mereka kerjakan. Tidak diwajibkan, mereka kerjakan. Tidak dicontohkan, mereka kerjakan. Ini namanya Islam ekstrim. Melampaui batas berlebih-lebihan. Adapun kita, apa yang diwajibkan kita katakan wajib. Apa yang tidak wajib kita katakan tidak wajib. Apa yang dikatakan sunnah kita katakan sunnah. Menyampaikan qala Allah wa qala Rasul apa adanya. Ini agama. Jadi tidak apa-apa nggak salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tidak apa-apa. Nggak dosa. Kalau kamu merasa sholat lima waktumu sudah cukup. Sudah sempurna, silahkan. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi bahwa mereka-mereka yang memberatkan diri dengan berbagai macam ajaran-ajaran bid'ah, niscaya Allah swt akan memberatkan atas mereka. Ujung-ujungnya mereka tidak konsekuen. Seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Mereka kalau menghilangkan najis dari hamparan ini bukan dengan dicuci, dengan dilubangin buang Kira-kira jadi apa kalau sudah berkali-kali kena bolong-bolong karpetnya? Ada Yahudi Sehingga baju kalau kena najis digunting oleh mereka. Ada ekstrim, berlebihan. Bukan dari agama. Maka dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan belenggu-belenggu mereka. Mereka membelenggu diri mereka sendiri dengan ajaran bid'ah dengan rahbaniyatan ibtada'uha maka katabnaha alaihim dengan rahbaniyah yang mereka ada-adakan mereka beratkan diri mereka sendiri dengan rahbaniyah kependetaan kebiarawanan Hah? biarawan dan biarawati yang tidak nikah, tidak makan daging, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Maka kata Allah, bahwa Nabi diutus oleh salatu wassalam untuk mengeluarkan mereka dari kesusahan tadi. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim untuk meletakkan, untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kanat alaihim. Ya, perkara ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perkara yang hakikatnya benar-benar diperintahkan oleh Allah dan memisahkan dari perkara-perkara yang bukan perintah Allah dan itulah dakwahnya Rasulullah yang diikuti oleh dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwahnya para salafus saleh, dakwahnya dakwah salafiyah. Cuma itu melepaskan kesulitan kalian. Wahai kaum muslimin, itu bid'ah memberatkan kalian. Tidak harus dan tidak ada perintah. Tinggalkan. Ya Allah, anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim untuk melepaskan belunggu belunggu yang ada pada mereka dan melepaskan beban berat yang ada pada mereka. Aina dalil? Apa ada dalil yang seperti itu? Tidak ada. Khalas. Kalau nggak ada, ya ngapain dijalani? memberatkan diri kalian, menyusahkan dan membuat orang lain takut untuk berpegang dengan agama ini. Wah, agama ini berat sekali. muslim yang saya hormati. Maka al-asar tarji' ila al-ijabat asy-syadidah wal aghlal ya tahrimat syadidah Allah sebutkan dua perkara. Israhum wal aghlal kanat alaihim Israh adalah sesuatu yang berat. Israh. Aglal belenggu-belenggu. Disebutkan dua karena mereka memberatkan diri-diri mereka dengan dua perkara. Yang pertama dengan mengharuskan yang tidak harus. Mewajibkan yang tidak wajib. Apa itu? Usr atau aglal? Usr. Israhum mewajibkan apa yang tidak wajib. Sedangkan aglal belenggu-belenggu adalah mengharamkan yang tidak haram. Bahwa kita ikhwanul muslimin pengikut Hasan al-Banna. Tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi. Hanya air putih. Kasihan. Ya. Terbelenggu. Ya. Terbelenggu mereka. Atau sufi menyatakan jangan makan daging haram, jangan makan ini haram, jangan makan itu haram, jangan menikah, tidak boleh. Untuk menjaga hati, kamu harus bersih dari semuanya. Jangan disibukkan dengan anak, istri, jangan disibukkan dengan makanan-makanan yang enak. Harus makan paling sedikit, paling banyak sekali sehari. Dan itu ucapan Abdurrahim Tohan. Kata Abdurrahim Tohan, Sufi, maka siapa yang makan lebih dari sekali sehari, maka dia telah israf. Padahal Allah menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumnya dan dengan berlebihan. Kalau makan sudah lebih dari sekali, sudah berlebihan. Hmm. Kalian musrifin semua berarti. Ya. Israf. Jadi belenggu. Dia dan pengikutnya. Waduh. Saya sudah makan sekali. Kalau saya makan, israf. Tak boleh. Ini adalah aglal kanat alaihim. Berarti israhum adalah kewajiban-kewajiban yang dibuat-buat oleh mereka padahal tidak wajib. Sedangkan aghlal, belenggu-belenggu adalah yang haram-haram yang mereka bikin sendiri padahal Allah tidak mengharamkan. Jadi belenggu. Yang ini jadi beban berat, yang ini jadi belenggu. Tetapi barakallahu fikum. Lihat apa yang mereka lakukan dalam berpegang dengan kebid'ahan tadi. Dalam berpegang dengan aglal dan isr. Apa yang mereka lakukan? Kerasnya bukan main. Mereka siap perang, mereka menumpahkan darah, mereka mengusir, mereka membakar hanya karena mempertahankan israhum wal aglal kanat alaihim. Ajib. Ya. Rasulullah SAW ingin melepaskan dari mereka ya, israhum wal aglal alati kanat alaihim tetapi mereka mempertahankannya dengan perjuangan ahli sunnah ingin melepaskan mereka dari israhum dan aghlal allati kanat alaihim tapi mereka mempertahankannya dengan sekian perkara yang mereka lakukan dengan ucapan dengan perbuatan dengan berbagai macam semangat untuk memusuhi orang yang ingin melepaskan belenggu mereka kalau saja bukan karena keikhlasan kita mungkin berkata, sudahlah, nggak usah dinasehati mereka, biarkan saja mereka terbelenggu, biarkan mereka terbebani, dan biarkan mereka tersungkur dalam kesesatannya. Kalau saja ya. kita ngikuti hawa nafsu, ngapain? Ya. Tetapi tidak boleh kita berhenti. Ya. Tidak boleh kita berhenti. Tetap diperintahkan untuk menyabari mereka dan mengingatkan mereka. Dan ini barakallahu fikum justru bertentangan dengan radikalisme. Justru radikalisme itu adalah pada mereka tadi yang mempertahankan kesesatan sampai siap berperang, siap bertempur, siap membunuh. Siap membunuh kaum muslimin. Astagfirullah. Astagfirullah. Dengan kekerasan. Dengan mengerahkan massa. Berapa kejadian? Sudah sekian kejadian. Nggak perlu disebut terlalu banyak. Apakah di Jawa atau di luar Jawa terjadi. Taib. Apa kesalahan ahlu sunnah sehingga jadi bakar? Apa kesalahan ahlu sunnah sehingga mereka sampai mengerahkan masa dan mengusir? Apa kesalahan ahlu sunnah? Tidak memiliki kesalahan apa-apa kecuali menyatakan bahwa ini yang sunnah, itu yang bid'ah. Ini yang tauhid. Ini yang... kalau mau ikut silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Apakah kita memaksa? Kalau kita memaksa itu namanya radikalisme. Kita tidak memaksa. Kita cuma menerangkan mana hak, mana batil. Kita menerangkan mana yang benar, mana yang salah. Kita menerangkan dalil-dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik buat kalian. Jangan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untuk kalian. Ini khonibin azakumullah. Yang kita lakukan hanya itu. Bahwa itu halal. Jangan diharamkan. Wala ta'tadu dan jangan melampaui batas jangan melampaui batas. Ayo batasin hada. Hah? Batas mana itu? Batas apa? Batas syariat. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu garis-garis Allah, jangan dilampaui. Itu garis-garis Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan dilampaui. Artinya garis-garisnya itu adalah hujjah, dalil-dalil. Qala Allah, qala Rasul. Dan itu manhaj ahlus sunnah. Ataupun Manhaj mereka. La astagfirullah. Manhaj mereka bukan kalau Allah kalau Rasul. Manhaj mereka adalah pokoknya dari dulu sudah begini. Pokoknya dari dulu turun temurun nenek moyang kita sudah mengadakan acara ini. Kok dikatakan bid'ah? Itu dalil mereka. Apakah ini khonifina azakumullah? Adalah apa yang dikatakan oleh Allah? La tuharrimu tayyibat Ma halallahu lakum Jangan kalian haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah Berarti halal adalah apa yang Allah halalkan Haram adalah apa yang Allah haramkan Yang wajib adalah apa yang Allah wajibkan Yang sunnah adalah apa yang Allah sunnahkan Melalui lisan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka kalau Rasulullah SAW menyatakan itu harus Kita katakan harus dan kalau mereka membawakan dalil yang sahih bahwa itu harus, kita akan dengar dan kita akan terima. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan itu manhaj ahlus sunnah. Prinsip ahlus sunnah. Siap untuk dikritik kalau memang salah. Siap untuk berubah kalau ternyata ada dalil yang lebih sahih. Ada dalil, ada hujah yang lebih kuat. Kami akan dengar, kami akan terima. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat dan termasuk manhaj ahlu sunnah adalah wala ta'tadu jangan melampaui batas wa ma alaina illa al-balaghul mubin tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang nyata penyampaian yang jelas dan itu ahlu sunnah itu salafiyun di seluruh dunia bayanul haq menerangkan kebenaran mau ikut alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tidak mau ikut, selesai. Berarti kalian golongan tidak mau ikut. Apa salah ucapan kita? Oh mereka golongan yang tidak mau ikut. Tidak salah. Oh ini ahlu sunnah. Itu golongan ahlul hawa. Selesai. Ahlul bid'ah. Lebih memilih hawa nafsu. Lebih memilih kebid'ahan. Selesai untuk menjelaskan mana hak, mana batil, mana golongan hak, mana golongan ahlul batil, selesai. Adapun kemudian untuk menghukumi mereka dengan fisik harus diginikan harus diginikan bukan tugas kita. Itu tugas para penguasa. Kalau mereka mau menghukuminya alhamdulillah berarti mereka berpegang dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagh atau adapun kita hanya menyampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini golongan benar, ini golongan salah. Kenapa? Apakah kita harus mengatakan semua golongan benar? Kemudian selamat dari radikalisme. Wah, sekarang kita tidak radikal karena mengatakan semua golongan benar. Alhamdulillah. Mereka-mereka yang mendefinisikan radikalisme tidak mengatakan seperti itu. Mereka menyatakan radikalisme itu adalah kalau dia mengharuskan, kemudian dia memaksakan, kemudian mengerahkan dengan berbagai macam kekerasan. Itu radikalisme. Kita enggak. Tapi kan ngomongnya keras, ya itu karena mix saja. Kalau nggak pakai mic nggak keras pelan suaranya. Nggak bisa membedakan antara ucapan nasihat dengan tindakan-tindakan kekerasan. Kalian lihat kapan kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Muka kemarin di Ambon lawan kufar yang memerangi kaum muslimin. Dan itu dengan fatwa para ulama. Dan ketika mereka para ulama menyatakan berhenti, kalian berhenti. Selesai. Wabillahi taufiq. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Datang tiga orang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi mendatangi istri-istri Rasulullah SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika dikhabarkan Nabi begini Nabi begitu, mereka melihat bahwa itu sedikit sekali. Ya. Mereka berkata, "Aina nahnu?" minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Artinya Nabi sedikit wajar, tapi kita di mana kita dengan Nabi SAW? Nabi qad ghafara lahu Allah ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita tidak dijamin dengan ampunan. Berarti kita harus lebih. Karena ya. lihat. Ya menyatakan salah seorang mereka kalau begitu amma ana fa usalli lail abadan kalau begitu aku akan salat malam terus menerus dan aku tidak akan tidur merasa harus lebih dari nabi karena nabi sudah dijamin dengan ampunan kita belum yang kedua berkata ana asumud dahr abadan aku akan berpuasa terus menerus tidak akan berbuka saumud dahr yang ketiga berkata wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan adapun aku tidak akan menikah dan aku tidak akan menikah selama-lamanya aku akan meninggalkan perempuan dan aku akan khusyuk untuk ibadah Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim maka Nabi pun mendatangi mereka dan dalam riwayat Nabi memanggil mereka Kemudian Nabi bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Ama wallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kata Nabi ketahuilah bahwa aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling bertakwa dan paling memiliki khusyah walakinni asumu wa uftir. Tapi aku aku berpuasa dan aku pun berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku kadang salat malam dan kadang tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku mengawini para wanita. Padahal aku paling bertakwa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Hadis ini sering kita dengar. Tetapi kali ini kita ambil faedah yang lain dari biasanya, faedah yang berkait dengan pembahasan. Bukan masalah hukumnya nikah adalah sunnah, nikahu sunnati, Ramadan sunat di file falaysa minni seperti khatib-khatib dalam khutbah nikah. Itu iya, itu faedah penting sunnahnya nikah. Tetapi yang paling penting di sana adalah dasar pemikiran dari tiga sahabat tadi dibantah oleh Rasulullah SAW bahwa kalau engkau ingin beribadah jangan memakai perasaan sendiri. Jangan kemudian berpikir karena Rasulullah SAW begini kita harus lebih. Jangan. Tetapi harus sesuai sunnah. Kata Nabi, aku paling bertakwa di antara kalian. Aku yang paling khasyah. Artinya kalau lebih dari itu, sudah melewati batas. Kembali kepada ayat tadi. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas Allah, jangan dilampaui. Sunnah Rasulullah itu sudah garis yang Allah gariskan. Karena Allah, karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sudah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Maka itu yang jadi patokan. Aku kata Nabi, kadang tidur, kadang salat qiyamul lail, kadang berbuka, kadang puasa. Artinya kadang tidak puasa, kadang puasa. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan ajaranku ini, maka bukan golonganku. Dan kata para ulama bahwa kalimat itu faedah yang diambil adalah secara keumuman lafadznya. La bi khusus sabab. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Apakah pada masalah sholat lail saja? Atau pada masalah nikah saja? Atau pada masalah puasa saja? Atau am pada seluruh ibadah? Am. Umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi. La bi'umum. La bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya tidak pada kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah tiga orang tadi, dengan apa yang diniatkan oleh mereka ternyata Rasulullah SAW menyatakan paman raghiba an sunnati falaysa minni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in termasuk tiga sahabat ini adalah sahabat yang sangat semangat radhiyallahu taala anhum yang ingin beribadah yang paling istimewa tetapi ketika menyatakan Rasulullah SAW mungkin karena sudah diampuni dosanya mungkin karena sudah dijamin kita harus lebih dari itu. Dan ketika berpikir seperti itu dibantah oleh Nabi. Antum kada wa kada? Apakah kalian mengatakan yang seperti seperti itu? Ingat. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini maka bukan golonganku. Diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz tersebut. Sedangkan Muslim dengan lafaz yang berbeda. Anna nafaran min ashabin Nabi SAW Sa'alu azwaj. Bahwa beberapa orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bagaimana amalan beliau. Kemudian mereka menyimpulkan aku nggak akan mengawini wanita. Aku akan begini. Dan dalam riwayat Muslim, perhatikan lafadznya. La atazawajun nisa, aku nggak akan mengawini para wanita. Yang satu sebagian berkata, la akulul laham, aku nggak akan makan daging lagi. Kenapa? antashiru ilan nisa. Kalau aku makan daging, pikiranku ke perempuan. Ya. Wa qala ba'duhum dan sebagian berkata, la anamu ala firashin. Aku enggak akan tidur di hamparanku abadan. Ingin beribadah terus di malam hari. Maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjungnya. Sampai amma ba'd, beliau berkata, ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني Ada apa dengan kaum-kaum yang berkata begini dan begitu? Tetapi aku salat dan aku tidur. Aku berpuasa dan kadang aku berbuka. Dan aku mengawini para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Maka nggak bisa alasan-alasan seperti itu. Kenapa? Kamu kok mengadakan acara-acara bid'ah seperti ini? Para Nabi nggak mengerjakan. Ya Nabi kan dulu sudah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita harus lebih dong dari beliau. Nabi mengajarkan 33 kali. Yaitu itu kan Nabi. Nabi sedikit aja cukup. Kita yang banyak. 70 ribu kali. Dan itu diajarkan oleh sufi. Dikir-dikir yang seperti itu di dalam buku-buku mereka seperti buku Fadlul A'mal yang dibaca oleh jamaah tabligh. Maka kita katakan pada mereka, yang kita ajarkan ini adalah untuk melepas israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Untuk melepaskan perkara yang berat atas mereka dan untuk melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Apa tadi? Israhum yang diwajibkan padahal tidak wajib. Belenggu yang diharamkan ternyata dia haram. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka memakai kacamata terbalik. Sehingga yang dituduh sebagai ekstrim adalah ahli sunnah. Tetapi mereka yang berlebihan dan ekstrim tidak dikatakan sebagai ekstrem, Dikatakan sebagai kelompok yang begini, yang memiliki adab, memiliki akhlak mereka, orang yang sabar, mereka orang yang begini dan begitu. Kan Sehingga ujung-ujungnya tidak jelas apa yang dimaksud. Dan kalimat radikalisme sendiri bergeser. Bergeser maknanya disebutkan oleh salah seorang mereka yang mendefinisikan radikalisme akhirnya radikalisme bergeser maknanya dari perubahan secara drastis, perubahan pemaksaan atau secara paksa, perubahan dengan kekerasan bergeser maknanya kepada anti Amerika. Lihat terbongkar kedoknya. Ya. Jadi siapa yang disebut radikalis yang anti Amerika? Ya. Disebutkan contoh-contohnya di situ. Ya. Kaddafi dikatakan radikalis karena anti Amerika. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok segala macam kelompok dikatakan yang anti Amerika radikalis. Sehingga terah buang itu istilah-istilah yang diperselisihkan oleh mereka. Yang jelas kalau radikalisme itu adalah maknanya memaksakan kehendak atau ingin perubahan dengan kekerasan, secara drastis seperti membalik tangan itu alhamdulillah bukan kita ahli sunnah bukan salafiyun bukan mereka-mereka para ulama ahli sunnah karena mereka selalu mengingatkan kita warattilil qur'ana tertila bacakan ayat itu satu persatu diajarkan tidak bisa merubah manusia seperti merubah atau membalik tangan sabar ya. sampaikan sedikit demi sedikit ya. sampaikan perlahan-lahan bertahap. Kenapa ayat tidak turun jumlatan wahidah? Kenapa Al-Quran tidak turun jumlatan wahidah? Karena agar mapan di hati. Turun sebagian kecil, turun sebagian, turun sebagian, turun sebagian. Dan itu jelas bertentangan dengan radikalisme. Dan itu Islam, bukan ajaran radikal. Kau muslim yang seorang mati. Demikian pula ucapan-ucapan tadi Masalah ekstremitas tadi Ternyata juga bukan ahlu sunnah Yang melampaui batas Yang berlebihan, yang ekstrim Juga bukan ahlu sunnah Wal ahadis al muwafiq lihada kathirah Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali Fi bayani anna sunnatahu Allati hiya liqtisad fil ibadah Bahwa yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perkara-perkara kelembutan dan kesabaran. Khonibina azakumullah bahwa yang namanya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah iktisad fil ibadah. Sederhana dalam ibadah. Apa itu sederhana dalam ibadah? Sederhana itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan tidak berlebih-lebihan sederhana ketika seorang sahabat yang mengimami kaum muslimin salat membaca surat yang terlalu panjang Rasulullah marah dan menyatakan afatanun ant apakah engkau akan jadi tukang fitnah di mana sisi fitnahnya kalau terlalu panjang salatnya ada beberapa orang yang akhirnya tidak mau ke masjid karena takut kepanjangan. Ya. Terfitnah dia dengan panjangnya bacaan imam. Ya. Hal qara'ta tidakkah kau baca sabi isma rabbikal a'la? Tidakkah kau baca hal ataka? Tidakkah kau baca diajarkan yang seperti itu. Ya. Karena kisahnya ada seorang yang melepaskan dirinya dari sholat terlalu panjang, sudah mulai terang, dia pergi. Membatalkan sholatnya. Sholat sendiri. Dilaporkan ini oleh imam tadi. Tetapi orang tadi menyatakannya Rasulullah, aku adalah ashabun nawadih. Aku ini orang yang berkebun. Kalau terlambat begini dan begitu. Aku nggak kebagian air dari mereka. Maka justru Nabi menyalahkan imamnya. Mengatakan dengan kalimat afatanun ant. Apakah kau menjadi tukang fitnah? radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwa agama ini alhamdulillah agama yang penuh toleran. Sebatas sunnah tidak keluar dari sunnah. Hati-hati. Jangan menafsirkan toleran itu berlebihan. Wala ta'tadu. Kalau kita boleh baca yang ini, boleh baca yang itu, kenapa baca yang terlalu panjang? Baca yang kira-kira mereka cocok tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang mereka dalam keadaan siap. <laughs> Jangan sampai membuat fitnah. Kalau engkau mengimami hendaklah engkau membaca ayat ini dan ayat itu karena di belakangmu bisa jadi ada orang tua, ada orang sakit atau ada orang yang memiliki utuh. Lihat ikhwan azakumullah. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Penuh kasih sayang. Dan Nabi memanjangkan rokaat pertama daripada rokaat kedua. Kenapa demikian? Rahmatan. Barangkali ada yang masih wudhu, barangkali ada yang masih yang awal lebih panjang daripada yang kedua. Rahmatan. Islam adalah agama yang penuh rahmat. Demikian pula ketika mereka ada yang ingin siyahah, Tahu siyahah mengembara. Ini termasuk rohbaniyah yang ternyata dalam Islam masih tersisa rohbaniyahnya Nasrani. Jalan-jalan ke sana kemari, bawa kompor, bawa baju, bawa salin, bawa apa segala macam. Tidur kadang-kadang di emperan orang, kadang-kadang di masjid. Kadang-kadang mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin. Perintah siapa yang seperti itu? Diriwayatkan bahwa seseorang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dan li bisyaha. Izinkan aku untuk mengembara siyaha. Maka Rasulullah SAW menjawab, siyahatu ummati al-jihad. Bahwa siyahanya umatku adalah jihad. Demikian dalam sunan Abu Dawud. Dan disebutkan pula oleh Imam Hakim dalam musadraknya. صلى Nabi SAW وسلم بأن أمته سياحتهم jihad. Bahwa umatku siyahannya adalah jihad. Tidak ada ya. ajaran mengembara-mengembara kecuali perjalanan dalam jihad fisabilillah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dikatakan siyahahnya umatku adalah siam. As-saihun humus saimun ila akhirih. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita pas apa adanya. Tidak menambah-nambah agama dengan ajaran apapun dan tidak ekstrim melampaui batas dan tidak berlebih-lebihan. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. bahwa Rasulullah SAW pada pagi hari di hari Aqabah di atas untanya beliau menyatakan ilqutli hasa min hasal qadhaf atau oh, kama carikan untukku batu-batu untuk lempar jumrah. Falaqattu kata Ibn Abbas, maka aku cari sab'a husiyat, tujuh batu kecil. Min hasal khadar. fajala yanfudhunna fi kafihi maka Nabi meletakkannya di tangannya dan menyatakan amthalu haula'i farmu. Iya, yang seperti ini. Yang seperti ini lemparlah ini lemparlah jumrah dengan batu-batu kecil yang seperti ini seperti biji-biji jagung ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din wahai manusia hati-hati kalian dari al ghulu karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al ghulu ini khonul azaqullah hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan Nasai dan Ibnu Majah diriwayatkan dari hadis Auf ibn Abi Jamilah dari Ziyad ibn Husain dari al Aliyah dan sanadnya sahih ala syarti Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan satu prinsip lagi yaitu jangan berlebih-lebihan jangan gulu jangan ekstrim lemparlah dengan batu-batu seperti ini. Jangan terlalu besar. Jangan berlebihan. Yang telah membinasakan kalian terdahulu umat-umat terdahulu adalah al-ghulu. Kaum muslimin yang saya hormati. Faedahnya juga am sebagaimana yang tadi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Walaupun penyebab ucapan Nabi adalah masalah batu-batu kerikil untuk melempar jumrah, tetapi lafat hadis Rasulullah am. Lafatnya berbunyi iyyakum wal ghulu. Hati-hati dari hati-hati kalian dari al ghulu. Hati-hati kalian dari melampaui batas. Karena melampaui batas akan membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan umat-umat terdahulu. Jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan. Rasanya kalau ngajari orang itu gemes. Ya. Nah, itu ya. radikal akhirnya masuk. Ya dikerucuk orang itu sampai tumpah-tumpah. Bisakah masuk seluruhnya? Imma tidak masuk seluruhnya. Wa imma masuk tapi nggak bisa ngerjakan. Aduh, mana dulu yang harus kerjakan? Kalau begini berat, pergi dia. Nggak ada salaf-salafan. Masa begini? Karena jahil, bodoh dia maka sampaikan sedikit demi sedikit. Al-aham fal-aham. Jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Dan sampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi, jangan lebih. Sampaikan apa yang wajib dulu. Yang fardu. Sebelum yang sunnah-sunnah. Apalagi yang di bawahnya. Apa ada yang bawahnya sunnah? Para ulama yang memang tingkatan ilmu mereka dan ketakwaan mereka sudah sangat tinggi berkata, seseorang tidak mencapai tingkat ketakwaan sampai meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena khawatir ada apa-apa. Oh, ini ketinggi sekali. Kalau ini diajarkan pada orang-orang yang baru mengerti ahli, mengerti sunnah akan terasa berat sekali. Ini kan gak apa-apa. Ya tapi khawatir ada apa-apa. Jangan dikerjakan. Ya akhi. Itu tingkat yang Masya Allah. Nanti ketika ketakuan bertambah, bertambah, bertambah, niscaya otomatis dia akan muncul rasa takutnya pada Allah dan muncul wara. Setelah muncul wara, dia akan berpikir, ya memang nggak apa-apa, tapi saya endaklah. Kenapa? Khawatir akan terjadi apa-apa. Ini yang namanya syubhat atau perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang tersamar di sana antara hakun wa batil tersamar di sana, antara kebenaran dan kejelekan tersamar di sana, apakah itu sesuatu yang mubah atau sesuatu yang haram? Nabi SAW menemukan kurma di rumahnya. Begitu mau dikunyah, dikeluarkan kembali oleh Nabi. Lebihkan. Lebihkan pula riwayat ketika keluarganya ada yang mengambil, tahan. Keluarkan. Kenapa? Sebentar. Khawatir kalau ini adalah kurma sedekah. Khawatir kalau itu kurma sedekah. Walaupun beberapa ulama menyatakan bahwa kalau itu ditemukan di rumahmu, maka hukum asalnya milikmu. Hukum asalnya. Kecuali kalau ada berita bahwa itu bukan milikmu. Tetapi karena kekhawatiran Rasulullah SAW, karena kehati-hatian Rasulullah SAW. Dan demikianlah yang namanya perkara itu sampaikan bertahap dari mulai usul baru kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya ini ahli sunnah oleh karena itu kita melihat ternyata mereka-mereka yang berpakaian sunnah mengaku ahli sunnah ternyata bukan ahli sunnah seringkali bikin masalah kenapa kira-kira bikin masalahnya karena mereka pakaian ahli sunnah, ucapannya ucapan ahli sunnah, bahkan yel-yelnya adalah ahli sunnah, ahli sunnah. Tetapi ketika berdakwah, tidak bertahap, bahkan loncat. Belum membahas masalah tauhid la ilaha illallah. Belum membahas masalah usul, prinsip-prinsip sunnah. Sudah membahas masalah-masalah yang diperdebatkan di masyarakat. Akhirnya terjadi keributan perasaan kita mendakwakan dengan dakwah yang sama. Kita menyatakan itu bid'ah, muhdatsah. Tapi kenapa? Selalu yang terjadi pada mereka. Iya Pak ya. Selalu pada hizbiyin, sururiyin yang aku oleh sunnah. Yang diusir, yang diperangi, yang begini, yang begini. Selalu mereka. Kenapa ikhwan Padahal kalau dilihat katanya mereka salafi lembut ternyata lembut pada satu pihak tapi tidak lembut pada pihak lain ya. lembut dari satu sisi tetapi ngawur sembrono dari sisi lain kalau saja bertahap ya, maka niscaya akan dapat menjelaskan dengan gamblang apa yang kita maksud ya. ini dulu setelah paham ini baru nomor dua setelah paham nomor dua baru nomor tiga Dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Muad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Falyaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, ajarkan. Innallaha farada alaihim khamsa salawat. Sesungguhnya Allah mengajarkan pada mereka salat lima waktu fi kulli yaumin wa lailah. Fa innahum ata'uka lidzalik فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan para ulama mengambil faedah-faedah dari dalam hadis ini sangat banyak. Di antara faedahnya dakwah dakwah dengan bertahap. Berdakwah dengan bertahap. Khadibina azabullah kaum muslim yang saya hormati. Qala wa qawluhum wa qawlu Nabi SAW iyyakum wal ghuluw fid din amun fi jami' anwa'il ghuluw. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim bahwa makna iyyakum wal ghuluw fid din hati-hati kalian dengan ghulu. Kata Syekhul Islam, kalimat ini amun, sifatnya umum fi jami'i anwa'il ghulu dalam berbagai macam bentuk-bentuk ghulu. Apakah ghulu dalam masalah keyakinan atau ghulu dalam masalah amal atau ghulu dalam masalah-masalah lain? Termasuk juga ghulu dalam masalah ukhuwah. Dari ukhuwah imaniyah bergeser pada ukhuwah insaniyah. Dari ukhuwah insaniyah bergeser lagi menjadi ukhuwah segala macam agama muslimin saya hormati. Al-ghulu adalah mujawazatul had bi an yuzada syai'. Masih kata Syekhul Islam bahwa yang namanya ghulu adalah menambah dalam satu masalah hukum agama dengan sesuatu yang lebih dari porsinya. Fi hamdihi aw dhammihi ma yastahid wa nahwu dhalik. Demikian pula melampaui batas dalam memuji dan melampaui batas dalam mencerca. Kalau cukup dengan kalimat ahlul ahwa, yakfi. Kalau cukup dengan kalimat <laughs> bahwa dia bal atau dia hizbi, yakfi. Ngapain? Ya, harus pakai kalimat-kalimat yang sumpah serapah. Ya. Kamu lihat. Ya. Dan saya sudah lihat. Beberapa perkara-perkara yang dikirimkan kepada kita itu isinya ucapan-ucapan ahlul balal, ucapan hizbiyun, ucapan uh, berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu kotornya minta ampun, mencerca ahlu sunnah. Serem bukan main. Astagfirullah, astagfirullah. Udah kalimatnya jeleknya bukan main. Ada koplok ada dungu, ada kalimat segala macam, iblis, setan. Entah. Tapi kita lihat bantahan bantannya ahlu sunnah tidak ada. Hati-hati dari mereka. Mereka adalah ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Atau hati dari mereka mereka hizbiyin. Selesai. Alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa ahlu sunnah memiliki ilmu dalam masalah itu, memiliki adab. Mulutnya tidak kotor seperti mereka. Khulibina azakumullah kembali kepada kita. Wan nasara aktsarul ghulu fil i'tiqad wal a'mal. Kaum Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam masalah keyakinan, dalam masalah pengamalan. Dan sekaligus semua kelompok-kelompok mereka juga gulu dalam perkara-perkara yang mereka sesat di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada mereka ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab, wahai ahlu kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Yahudi diperingatkan, Nasrani diperingatkan, jangan melampaui batas. Mereka melampaui batas. Na'udzubillah. Kalau kita bicara radikal, wallah yang paling radikal adalah mereka. Siapa yang membantai muslimin sampai ratusan ribu orang? Hah? Siapa yang membantai kaum muslimin di Bosnia dan Herzegovina ketika itu? Siapa yang membantai kaum muslimin di jalur Gaza? Siapa yang membantai kaum muslimin? Pembantaian, pembantaian itu sekian kali terjadi. Dan selalu imma Yahudi atau Nasrani atau kaum Buddha di Rohingya yang kemudian Allah tenggelamkan mereka dengan banjir. Ini adalah radikalis jelas-jelas mereka memaksakan kehendak harus begini tapi gak punya hujah gak punya dalil alasan-alasan mereka yang mereka anggap sebagai hujah tidak bisa meyakinkan manusia bahwa itu kebenaran akhirnya dengan apa dengan kekerasan akhirnya dengan apa dengan paksa akhirnya dengan apa dengan pembunuhan massal adapun kaum muslimin ayat dan hadis yang dibacakan itu cukup meyakinkan orang yang berpikir dengan sehat mendengarkan ayat, mendengarkan hadis akan menyatakan ini hak. Akan menyatakan ini hak. Hati kecilnya akan berkata ini benar. Permasalahannya ada yang ikut kata hatinya kemudian masuk Islam. Ada yang sombong, tidak mau mengikuti kata hatinya. Membohongi dirinya sendiri. Apa? Gak bisa dipaham kok. Gak jelas. Padahal hati kecilnya sudah mengerti ternyata itu hak. Tetapi mereka Bagaimana mau kepada manusia bahwa Trinitas itu hak? Tidak bisa. Apa yang mereka bawakan dalil-dalil alasan-alasan? Tidak ada. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam pemaksaan-pemaksaan, berbagai macam eh, pembantaian-pembantaian dan pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi Sehingga alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita kaum muslimin terbimbing dengan Quran dan Sunnah sehingga tidak menjadi kaum radikal, tidak menjadi mereka-mereka yang ekstrim, tidak menjadi mereka-mereka yang berdakwah dengan paksa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Sehingga apa tugasnya para dai? Menjelaskan, menerangkan dengan lidahnya bahwa ini hak, ini batil. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan ajaklah mereka ikut ikuti sunnah, ikuti tauhid. Hati-hati dari bid'ah, hati-hati dari syirik. Selesai. Kalau mereka mau terima, mau ikut alhamdulillah wa bihi wa ni'mah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau menerima kebenaran ini, kita katakan wama alaina illal balagh. Tidaklah bagi kami kecuali penyampaian. والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اذكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته